Assalamualaikum Kita bersyukur kepada Allah Atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita Terutama nikmat Islam dan nikmat iman Dan diberikan kepada kita nikmat sunnah Karena nikmat sunnah adalah nikmat yang besar sekali yang Allah berikan kepada seorang hamba dengan sunnah kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dengan sunnah kita bisa mengetahui tentang bagaimana memahami Al-Quran. Oleh karena itulah Imam al bazhari berkata, "Ilmu adalah al-Islam wa sunnah wa sunnah islam Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itulah Islam wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Salah satunya tidak akan bisa berdiri tanpa yang lainnya. Maka dari itu ya akal Islam azan ya Allah wa yakum. Kita di dalam beragama tentu kita harus mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. di mana kuaid tata cara beristidlal berdalil demikian pula tata cara talaki yang ya, mengambil ilmu itu telah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Oleh karena itu pada pembahasan kita sore hari ini insya Allah sampai isya kita akan membahas tentang manhaj ya talaki dan istidlal manhaj dalam mengambil ilmu manhaj di dalam berdalil. Harus kita pahami bahwa agama kita berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Karena itu merupakan sumber yang paling utama di dalam kita beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan dan Rasulnya. Apa yang dimaksud dengan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya? Kepada Allah artinya kita Allah kepada Rasulnya artinya sunnahnya. Perhatikan ayat ini. Kalau kita perhatikan ayat ini baik-baik Bapak kita akan dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama Allah, yang kedua Rasulnya. Tapi di awal ayat itu Allah mengatakan intanazatu jika kalian berselisih. Artinya apabila terjadi perselisihan di antara kalian, maka kalian harus merujuk Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kata Syekh Muhammad bin Saleh al Al-Taimin, hadis ini eh, ayat ini dalam surat An-Nisa ayat 59 memberikan kepada kita faidah bahwa selain Al-Quran dan hadis ada yang menjadi rujukan kita. Apa itu ijma, yaitu kesepakatan para ulama. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan fa'in tanazatu. Jika kalian berselisih, maka pemahaman kebalikannya apa? Jika kalian tidak berselisih, itu sudah mencukupi. Berarti Allah mengatakan fa'in tanazatu jika kalian berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi jika kalian tidak berselisih atau kalian berijma, maka itu sudah mencukupi. Sehingga ayat ini menetapkan kepada kita sekaligus tiga. Yang pertama Al-Quran, yang kedua apa? Hadis, yang ketiga ijma kesepakatan para ulama yang di seluruh dunia. Akal Islam azam ya Allah di dalam Al-Quran mewajibkan kita semua untuk mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melarang kita untuk mendahului Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, "Aila tukhalifu qaulallahi war rasul." Artinya jangan kalian menyelisihi ya, firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya akal Islam Al-Sunnah memandang pendapat siapapun apabila bertabrakan dengan Al-Quran dan Hadis maka harus dibuang. Karena yang maksum hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar hanyalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah ya Afi. Secara keseluruhan bahwasannya apabila ada seseorang ataupun siapapun yang bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis maka harus ditolak. Imam Malik berkata, kullun yu'khadhu wa yutraku qawluhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil dan bisa ditolak perkataannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Ila wajadtum fi kitabi, kalau kalian mendapatkan dalam kitabku ini mayukhalifu qawla Rasul, sesuatu yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal qawlu ma qalahu rasul fala maka pendapat yang harus kalian ambil adalah sabda Rasulullah. Jangan kalian membeo padaku. Jangan kalian taklid kepadaku kata Imam Syafi'i rahimahullah. Abu Hanifah berkata, ya, "Idza ja'ana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal 'ain." Apabila datang dan Rasulullah SAW maka harus di atas kepala dan mata harus diterima maksudnya. Wa idza ja'ana an sahabati Rasulillah dan apabila itu datang dari sahabat Rasulullah taala ra'si wal ain maka di atas kepala dan mata. Wa idza ja'ana ana an ghairihim fahum rijalun wa nahnu rijal. Apabila datang dari selain mereka maka kita lelaki mereka juga lelaki. Demikian pula ya para ulama seluruhnya yang akal Islam bersepakat. Makanya kalau kita perhatikan pengikut para ulama, para pengikut madhab tidak ada di antara mereka yang fanatik dengan madhabnya. Coba antum lihat, ya, pengikut Abu Hanifah yang paling terkenal muridnya Muhammad bin Al Hasan, ya, Demikian pula Abu Yusuf. Ketika Abu Yusuf ber, berdialog dengan Imam Malik, ya, rahimahullah, tentang masalah kullah. Lalu kemudian Imam Malik membawakan hujah-hujahnya. Maka Abu Yusuf berkata, Rojakku ila kaulika, aku rujuk kepada pendapatmu. Kalaulah dua sahabatku tahu, pasti mereka juga akan merujuk kepada pendapatmu dia tinggalkan pendapat gurunya Abu Hanifah karena lebih mengikuti dalil. Lihat di ya akhul Islam, seorang pentolan madhab Syafi'i yang paling terkenal di antaranya Imam Al-Khattabi Abu Sulaiman. Beliau menyelisihi madhab Syafi'i pada 119 permasalahan. Padahal beliau salah seorang tokoh mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i ya yang sangat terkenal. Tapi ternyata beliau menyelisih 119 permasalahan ya karena beliau melihat ada yang lebih kuat dalilnya. Kalau antum baca kitab Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab di mana Syarah Muhadzab adalah merupakan syarah madhab yang paling lengkap dalam fikih Imam Syafi'i di mana beliau mensyarah ya kitab yang ditulis oleh Syekh asy syirazi yaitu Al-Muhaddab. Ternyata beliau juga seringkali yang menyelisih pendapat madhabnya. Contoh diantaranya misalnya Imam An-Nawawi tidak setuju dengan madhabnya dalam masalah hukum memakan daging unta. Di mana beliau lebih condong kepada pendapat jumhur bahwa memakan daging unta itu bisa membatalkan wudhu. Ini menunjukkan ya, para ulama tidak pernah mereka itu yang namanya fanatik terhadap mazhab, apalagi golongan, apalagi kepada apa organisasi tertentu. Tidak, mereka tidak pernah mengikatkan dirinya dengan ya ikatan apa-apa kecuali dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ya akal Islam azami Allah wa iyyakum fanatik madhab yang kemudian muncul di belakangan-belakangan itu semua perkara yang diada-adakan. Ketika masing-masing membela madhabnya, bahkan mereka menganggap bahkan sampai keluar pemikiran katanya kita tidak boleh terlalu banyak yang madhab cukup satu saja madhabnya. Kalau di Jawa, Pak, ya, pemikiran seperti ini tersebar. Katanya kita nggak boleh banyak-banyak madhab. Ya kalau sampean madhab syafi'i syafi'i saja, nggak usah pakai hambali, nggak usah nggak usah yang lain. Kita katakan subhanallah. Ini jelas pendapat yang bakir. Karena seperti ini tidak pernah diajarkan oleh para imam imam madhab itu sendiri. Imam Syafi'i tidak pernah berkata kepada muridnya, kalian harus ikut aku A atau B harus ikut tidak. Imam Syafi'i menyuruh untuk kita melihat dalil-dalilnya. Nah ini akal Islam Allah Jadi ini pokok yang pertama. Bahwa kita di dalam beragama fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Bukan kepada nama organisasi atau ya kelompok atau siapapun tidak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum mengingatkan yaitu bahwasannya sebab utama terjadinya perpecahan dalam tubuh umat Islam itu ketika yang dibanggakan itu ismu ismunya, Yang dibanggakan itu organisasinya, yang dibanggakan itu kelompoknya. Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a." Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang musyrikin, kata Allah. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka sementara mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setiap kelompok berbangga dengan apa? Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Coba Pak yang perhatikan ayat ini. Allah menyebutkan rahasia kenapa sampai mereka itu berkelompok-kelompok, kenapa mereka sampai berpecah belah. Rupanya Allah mengatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Rupanya yang dibanggakan oleh mereka kelompoknya, bukan kebenaran, bukan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ketika setiap kelompok lebih berbangga dengan kelompoknya, organisasi lebih berbangga dengan organisasinya. Saya yakin di saat itulah perpecahan akan menimpa kaum muslimin. Setiap muslim harusnya lebih membanggakan kebenaran, lebih membanggakan Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan berbangga dengan nama organisasi, bukan berbangga dengan nama kelompok, tidak. Ikhwatul Islam azami Allah wa Maka ini sebuah kaidah atau as asal yang pertama yang harus kita pahami. Di bawah agama kita berdasarkan kepada Al-Quran, kepada apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat ya, hadisnya yang sahih bukan hadis yang yang lemah. Kemudian ijma kesepakatan para para ulama. Kemudian yang keempat dalam masalah hukum ditambahkan yaitu kias yang sahih kias yang benar yang tentunya memenuhi syarat-syaratnya. Ikhwatul Islam azani Allah ya. Pokok yang kedua di dalam manhaj salafi dan istiqlal. Apa itu? Yaitu berhujah dengan hadis yang sahih dan meninggalkan hadis yang lemah. Dan ini diingatkan oleh Imam Abu Hanifah, demikian pula diingatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Abu Hanifah berkata, "Idza sahhal haditsu huwa madhhabi." Apabila hadis telah sahih, maka itu adalah madhhab. Juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i berkata yang sama, "Idza sahhal haditsu huwa madhhabi." Apabila hadis telah sahih, maka itulah madhhab. Memang terjadi ikhtilaf para ulama Bapak sekalian. Apakah boleh mengamalkan hadis lemah dan fadilah amal atau tidak. Sebagian ulama mengatakan boleh. Dalam ya syaratnya apa? Dalam fadilah amal. Alasannya apa? Ihtiyat kehati-hatian katanya. Tapi sebetulnya Pak, kalau kita perhatikan pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Bukhari dan Muslim dan ini pendapat yang dibela oleh Abu Bakar Ibn Arabi bahwasanya hadis yang lemah tidak boleh dipakai dalam permasalahan apapun juga termasuk padanya fadhailul amal. Kenapa demikian? Karena hadis yang lemah itu bah, hanya menghasilkan keraguan. Bapak tahu sebuah hadis disebut hadis yang lemahnya ringan itu kapan? apabila di dalam sanadnya ada seorang perawi yang disebut oleh para ulama dengan sayyiul hifal, buruk hafalan. Kapan seorang perawi disebut buruk hafalannya? Kata al hafidz Ibnu Hajar, sayyiul hifad itu idza lam yatarajjah janibu isabatihi ala janibi khata'i Apabila sisi salahnya atau eh, sisi kebenarannya tidak bisa mengalahkan sisi kesalahannya. Artinya benar dan salahnya sama-sama seimbang. Nah kalau seimbang seperti itu namanya menghasilkan keraguan. Sedangkan keraguan dalam Islam dibuang tidak. Ya, bukan Bukankah Rasulullah bersabda dah melayari buka ila ma Tinggalkan apa yang meragukan kepada apa yang tidak tidak meragukan. Nah ini pokok yang kedua. Dan ditetapkan Imam Syafi'i, beliau mengatakan idza sahal hadis bahwa madhabi. Apabila hadis telah sahih itulah madhabku. Walaupun tentunya ya fi dalam masalah pentasihan orang-orang awam tidak akan mampu bisa melakukan kewajiban mereka hanya taklid saja. Saya yakin kalau anak bebankan antum suruh memeriksa hadis, ini hadis saya apa cari sendiri sunnah. Saya yakin antum tidak bisa. Tapi kalau nggak bisa gimana dong? Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tidak tahu. Iya, tanya kepada ustaz yang paham. Ustaz ini hadis banyak apa enggak? Ya, kalau ustaznya mengatakan sahih selesai. Antum orang orang awam sudah selesai tugasnya sampai situ. Kalau ternyata ustaznya salah yang nanggung dosanya ya ustaznya. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa Ini pokok yang kedua. Bahwa kita ya di dalam berdalil dengan hadis harus disyaratkan padanya hadis tersebut sahih atau hasan. Adapun kalau hadis itu lemah, apalagi kalau ternyata sangat lemah, apalagi kalau ternyata palsu, maka tidak boleh kita amalkan. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah memandang mengamalkan hadis palsu itu termasuk bid'ah dalam agama. Ketika beliau ditanya tentang dua sholat, yang pertama sholat tarawih, yang kedua sholat besok syahban. Beliau menjawab, Alhamdulillah, fa'inna hataini sholatain, sesungguhnya dua sholat ini, lam yarid fihima hadithul sahih, tidak ditunjukkan oleh hadis sahih satupun juga. Ya. Tidak pula hadis yang lemah. Lalu beliau berkata, "Wala amila bihi salafun salih." Tidak pula diamalkan oleh salafus saleh. Kemudian hasilnya apa? Fahuma bid'atani madhumatan. Maka kedua salat ini kata beliau bid'ah yang tercela. Kenapa alasan Imam Nawawi mengatakan bahwa itu apa? Bid'ah yang tercela. Pertama, hadisnya tidak sah tidak sahih bahkan tidak pula lemah berarti hadisnya palsu. Yang kedua tidak diamalkan oleh salafus soleh. Siapa salafus soleh yang dimaksud di sini? Sahabat, tabiin dan tabiun, tabiin. Maka atas dasar ini Imam Nawawi mengatakan bahwa sholat rawatib dan sholat Syaban adalah bid'ah yang tercela. Di sini subhanallah Imam Nawawi mengajarkan kepada kita tentang tata cara beragama. Bahwa kita penting, Pak, sebelum mengamalkan suatu hadis untuk memeriksa dulu hadis itu sahih atau tidak. Abdullah bin Mubarak pernah tersesat di jalan. Kemudian apa? Ya, sampai kepada beliau sebuah hadis apabila kalau kamu ya Eh, tersesat di jalan maka hendaklah kamu menyeru apa wahai hamba-hamba Allah a'inuni bantu aku niscaya ia akan dibantu maka kemudian Allah bin Mubarak sibuk nyari di buku sanad hadis tersebut sahih apa tidak ini menunjukkan bahwa kita di dalam mengamalkan hadis jangan sembarangan kadang di zaman sekarang ini pak ya berseliweran hadis-hadis lewat SMS lewat email, lewat apa namanya BBM, WhatsApp. Yang ternyata kalau kita perhatikan hadis-hadisnya itu subhanallah ya. Tidak ada dalam kitab-kitab ulama. Sering ya. Kalau di Jawa itu sering apa namanya ada SMS terutama sebelum bulan Ramadan. Hadis ya, isinya begini bahwa Rasulullah naik mimbar. Kemudian tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin tiga kali. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau aminkan? Kata Rasulullah, tadi Jibril berkata, wahai Muhammad, katakan amin. Semoga diabaikan puasa orang yang sebelum Ramadan tidak minta maaf dulu kepada bapaknya, kepada istrinya, kepada anaknya katanya. Subhanallah. Saya berusaha cari-cari dalam kitab-kitab hadis tidak ada lafaz seperti itu, Pak. Adanya lafaz hadis Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, katakan amin." Semoga terhina orang yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni. Kata Rasulullah, amin. Semoga terhina orang yang mendapatkan kedua orang tuanya yang sudah tua atau salah satunya ternyata tidak memasukkannya ke surga. Katakan amin. Kata Rasulullah amin. Semoga terhina orang yang disebutkan namamu di sisinya tapi dia tidak bersalawat kepadamu. Katakan amin, kata Rasulullah amin. Inilah lafaz yang benar, Pak. Adapun hadis yang tadi, ya, katanya malaikat Jibril berkata, "Hai Muhammad, berdoalah kepada Allah, abaikan puasa umatku yang sebelum Ramadan itu minta maaf dulu. Ya subhanallah. Ternyata Pak, hadis ini hanya tersebar di Indonesia saja, Kayaknya sih murni buatan orang Indonesia. Ya, murni made Indonesia. Betul, subhanallah. Sampai ada lagi apa namanya orang nyebarin hadis siapa yang berpuasa tanggal satu bulan Rajab maka seakan-akan ia berpuasa dua tahun. Siapa yang berpuasa tanggal duanya, seakan-akan ia berpuasa sekian tahun. Di akhirnya dia, dia tambahin, siapa yang menyebarkan SMS ini, seakan-akan dia berpuasa 80 tahun. Emang di zaman Rasulullah ada SMS. Kan? Luar biasa Pak ya. Orang berani berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi pada Rasul tegas mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Dalam api neraka. Ibnu Hibban ketika ia menyebutkan hadis man haddatha anni haditsin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin, kadibain. Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku yang masih diperkirakan itu dusta, maka ia termasuk salah satu dari orang yang berdusta. Ya, salah satu dari dua orang yang berdusta. Kata Ibnu Iban yang ketika menyebutkan hadis tersebut beliau memberikan bab bab man syakka riwayatihi orang yang ragu dalam meriwayatkan hadis apakah itu hadis sahih atau hadis lemah tapi ia sampaikan juga maka ia masuk dalam ancaman hadis tersebut kadang kita nggak tahu hadisnya soalnya apa yang lemah yang penting wah kayaknya bagus deh sebarin yang penting isinya kok bagus ya bahkan sebagian orang ada yang berkata ya lemah-lemah juga hadis kok ya. subhanallah ya Islam azan ya Allah ya maka ini ya akhlak Islam pokok yang kedua dalam beragama berpegang kepada apa? Hadis yang sahih atau hasan. Adapun hadis yang lemah tidak. Apalagi hadis yang sangat lemah. Apalagi hadis yang pal yang palsu. Dan sayang sekali Pak di Indonesia Pak ya, yang namanya hadis-hadis palsu itu berseliweran Hadis-hadis yang tidak ada asalnya bahkan dipakai Berapa banyak ibadah kaum muslimin yang diwarnai oleh hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang tidak ada asalnya sama sekali. Hadis-hadis yang sangat lemah pun diamalkan oleh kaum muslimin di Indonesia. Kenapa saking ketidaktahuan mereka? Kenapa? Karena ternyata yang sering kali menjadi rujukan-rujukan buku yang dipelajari itu ternyata gudangnya hadis palsu. Gudangnya hadis yang tidak ada asalnya. Banyak sekali contohnya ya di antaranya hadis yang saya sebutkan tadi sholat rawatib dan sholat nisfu syaban di antaranya kaum muslimin yang seringkali membawakan hadis terutama nih orang-orang yang <clears throat> ya aktivisnya katanya ikhtilafu umat di rahmah perselisihan umatku itu apa katanya rahmat padahal kata Ibn Hazm hadal hadithu batilun sanad dan wa matnan hadis ini batil sanad dan ya. Adapun secara sanad maka hadis ini tidak ditemukan pada kitab manapun dari ulama hadis. Adapun secara matan kalaulah perselisihan umat Islam itu rahmat berarti persatuannya apa? Azab Iya. Masa perselisihan rahmat sih, Pak? Iya. Yeah. Lah kalau perselisihan rahmat antum musyawarah jangan cari mufakat. Setiap kali mau mufakat, eh jangan mufakat, kita perselisih lagi aja rahmat. Subhanallah ya Islam Allah ya. Tapi aneh hadis ini laris. Ya, katanya ikhtilaf umat Islam itu rahmat. Padahal Rasulullah SAW mengatakan al jamaatu rahmah. Persatuan itu jamaah itu adalah apa? Rahmat kata Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dalam hadis yang hasan. Ikhwan eh, Islam, azan ya Allah wa ya. Coba antum lihat ya, ibadah kaum muslimin di Indonesia ini sering kali diwarnai dengan hadis-hadis yang saya katakan sifatnya tadi. Terkadang di bulan Ramadan ya tersebar di televisi misalnya doa berbuka puasa Allahumma lakasumtu wa bika amantu وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين sering dengar nggak? Nah itu dia. Dan itu yang di, diamalkan oleh masyarakat di Indonesia rata-rata. Saya subhanallah berusaha nyari-nyari hadis selengkap itu nggak ketemu, Pak. Yang saya temukan hanya dengan lafaz Allahumma lakasuntu wa ala rizqika afartu. Cuma sampai situ aja. Iya. Adapun selengkap itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika tu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan lafaz selengkap ini saya belum dapat habisnya. Yang saya dapatkan itu Allahumma lakasumtu wa ala rizqika tu. Setelah saya periksa sanadnya ternyata di dalam sanadnya ada dua perawi yang majhul. Iya. Yeah. Sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Bagaimana akan bisa dijadikan hujah? Apalagi dengan lafaz yang selengkap itu yang tidak ada asalnya dari Rasulullah Wasallam. Akibatnya Pak, ketika hadis palsu atau hadis yang tidak ada asalnya dipakai, maka hadis yang jelas-jelas hasan atau sahih itu ditinggalkan. Iya. Makanya akal Islam Allah Jadi ini pokok yang kedua. Bahwa oh, kita di dalam beragama harus berdasarkan hadis yang sahih. Nah setelah kita memahami tentang pendalilan bahwasanya dalil kita Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita masuk kepada pokok selanjutnya. Apa itu manhaj dalam memahami? Ini penting. Karena pemahaman kalau dikembalikan kepada masing-masing -masing Saya yakin Pak, semua apa namanya kelompok akan berkata dasar saya Al-Quran dan hadis. Saya belum pernah mendengar satupun kelompok yang mengatakan dasar saya bukan Al-Quran dan hadis. Tapi dasar saya adalah filsafat Aristoteles misalnya. Saya yakin itu bukan orang Islam. Orang Islam pasti berkata saya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi apakah orang yang membawakan hadis Al-Quran pemahamannya bisa dipercaya? Apakah bisa pemahamannya di, apa, diterima? Belum tentu. Al-Quran ayatnya benar tapi belum tentu apa? Pemahamannya benar Pak. Antum lihat orang-orang liberal untuk menetapkan akidah mereka yang menyesatkan bahwa ayat-ayat Al-Quran loh ketika mereka menafsirkan ayat jilbab. Apa kata mereka? Jilbab itu maknanya harus disesuaikan dengan uruf. Jadi katanya pakaian setiap adat itu berbeda-beda. Nah kalau misalnya seperti keadaannya urufnya orang-orang asmat gimana? Nanti jilbabnya mereka koteka. Lalu bagaimana dengan mereka yang ada pedalaman Kalimantan yang bugil yang nggak berpakaian sama sekali? Fala ilaha illallah penafsiran siapa seperti ini? Tidak ditafsirkan oleh Rasulullah seperti itu, tidak juga para sahabat, tidak juga para tabi'in. Ketika orang-orang liberal mengatakan katanya semua agama sama, apa yang terjadi mereka membawakan ayat yang seakan-akan menunjukkan bahwa semua agama sama. Allah berfirman katanya dalam surat Al-Baqarah ayat 62, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru إلا الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Sesungguhnya orang yang beriman Yahudi, Nasrani, Sabi'in Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Surga Kata dia apa? Ayat ini menunjukkan semua agama sama Karena Allah mengatakan orang beriman Yahudi, Nasrani, Sobi Sobi itu Yang penting beriman kepada Allah dan hari akhirat Surga Dikemanakan ayat-ayat yang jelas-jelas mengkafirkan Yahudi dan Nasrani di mana Allah berfirman laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsah sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga dikemanakan ayat itu dikemanakan ayat yang Rasulullah Rasul eh, hadis Rasul bersabda ya la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyun tidaklah yahudi tidak pula nasrani mendengar tentang ajaranku ya-, lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar kemudian ia tidak beriman kepada ajaranku kecuali pasti ia masuk ke dalam api neraka. Dikemanakan hadis hadis ini? Nah, inilah fenomena namanya menafsirkan Al-Quran sesuai dengan otak sendiri. Makanya dalam memahami Al-Quran dan hadis, rujukan kita harus jelas. Ya. Bagaimana memahami Al-Quran dan hadis, Pak? Pertama, dalil itu saling menafsirkan satu sama lainnya. Terkadang dalam satu tempat dalil itu bersifat global, tapi dalam tempat lain dalil itu bersifat apa? Terperinci, menjelaskan tentang makna daripada dalil tersebut. Sehingga dari situ kita bisa memahami, mengetahui tentang apa yang dimaksud oleh hadis tersebut. Sebuah contoh misalnya. Di Indonesia banyak orang-orang yang membaiat imam jamaah kelompok-kelompok. Dalilnya apa? Hadis man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbaiat maka matinya bangkai jahiliyah. Apa yang terjadi Pak di Indonesia? Berapa banyak kelompok yang dibayar? Iya. Yang ini membayar imamnya, yang ini membayar imamnya, yang itu membayar imamnya. Masing-masing mengklaim bahwasanya kelompok itu yang dimaksud oleh hadis tersebut bahkan semasing-masing mengkafirkan mereka yang tidak mau bayar kepada kemana kepada imamnya di tempat saya di sana di Cilengsi ada kelompok bayat ya namanya jamaah muslimin katanya orang Islam yang tidak bayat kepada imamnya kafir matinya mati pakai jahiliyah antum semua yang ada di Lombok kalau nggak datang ke Cilengsi bayat kafir <laughs> muslim bang. Apa seperti itu makna hadis? Padahal kalau kita kumpulkan seluruh hadis-hadis, tidak seperti itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kalau kita perhatikan contoh Imam Bukhari meriwayatkan hadis dengan lapar, man kharaja ala sultani shibran famata kamikatul jahiliyah. Siapa yang membangun atau keluar dari penguasa sultan satu jengkal saja, lalu ia mati maka matinya bangkai jahiliyah. Di sini Rasulullah tegas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang yang dibaiat itu sultan. Siapa itu sultan? Sultan itu artinya penguasa. Disebut sultan kapan? Kalau dia punya sayyidarah ke wilayah kekuasaan. Itu disebut dengan sultan. Nah sekarang Pak, Ya ketika mereka membawakan hadis tersebut, kita bawakan hadis yang lain. Baik, Anda bawakan hadis itu sahih. Bagaimana Anda bisa menjawab hadis ini? Idza buyi al khalifatan, apabila ada dua khalifah di Bayat maka bunuh salah satunya. Ini yang dibayat banyak banget. Siapa duluan yang dibunuh? Ya. Makanya Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya dalam riwayat Al-Muhanna tentang hadis man mata wa laysa lahu imanun mata mitatan jahiliyah siapa yang meninggal dalam keadaan tidak punya imam maka matinya bangkai jahiliyah apa kata Imam Ahmad Ata darimal imam kamu tahu tidak siapa imam itu huwa an yakula kullu muslim ada imam yaitu setiap muslim mengatakan ini imam Antum kan tanya dari Sabang sampai Merauke siapa pemimpin di Indonesia? Itu baru disebut eh, imam. Bukan imam kelompok-kelompok tertentu, bukan Pak. Ya. Itu yang dipahami oleh para ulama. Makanya di sini Pak ya, dalam manhaj memahami Al-Qur'an dan hadis penting untuk kita melihat dalil-dalil ya, bukan melihat satu dalil buang dalil yang lainnya, bukan seperti itu caranya. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa Kemudian yang kedua kata para ulama penting kita merujuk pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Ini penting dan ini menjadi kesepakatan seluruh ulama. Adapun ya kenapa kita disuruh rujuk kepada pemahaman sahabat? Ini berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat dan kesepakatan sahabat demikian pula kesepakatan para ulama dari zaman ke zaman. Adapun Al-Quran Allah berfirman dalam surat At-Taubah 100 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم والسابقون الأولون dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti mereka siapa? Mereka di sini siapa? Para sahabat. Lihat Allah mengatakan as-sabiqun al-awwalun dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka di sini siapa? Sahabat. Apa yang terjadi? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyatakan keriduan kepada siapa saja yang mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad Jika kalian jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani. Kalian di sini yang pertama kali kenal siapa? Sahabat karena ayat itu turun kepada siapa? Para sahabat. Kata Rasul kata Allah apa? Fa'in Aman jika mereka beriman bimit lima aman tumbi dengan seperti apa yang kalian imani faqadih Hadau misalnya mereka mendapatkan hidayah. Pak in tapi jika mereka berpaling fa'innamahum fi maka mereka pasti di dalam perselisihan di sini Allah menyatakan orang yang mengikuti keimanan para sahabat mereka pasti mendapatkan hidayah dan orang yang berpaling daripada para sahabat pasti bercerai berani Adapun dalam hadis Nabi SAW banyak sekali di antaranya hadis yang dikutip Imam Al-Tahawi dalam kitab Syarah Muskilil Azhar dengan sanad yang sahih. Apa kata Rasulullah? Innaha satakunu fitan. Sesungguhnya nanti akan muncul fitnah. Lalu para sahabat bertanya, "Famada nasna'u ya Rasulullah?" Apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah kalau ada fitnah? Apa kata Rasulullah? Dengarkan ini tarji'una ila amrikumul awwal hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama lihat Rasulullah mengabarkan nanti akan muncul fit ketika ditanya apa yang harus kami lakukan apa kata Rasulullah hendaklah kalian kembali kepada apa urusan kalian yang pertama siapa kalau bukan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu urusan yang pertama, generasi yang pertama. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia itu generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Sudah malam insyaallah. Sebaik-baiknya manusia generasiku. Siapa itu generasi Rasulullah? Kemudian setelahnya siapa itu? Kemudian setelahnya siapa itu? Nabi Unta bin tiga generasi yang Rasulullah saksikan akan kemuliaannya. Sebaik-baiknya dalam masalah apa? Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya manusia. Baik, sebaik-baiknya dalam masalah apa? Ya. Saya yakin sebaik-baiknya tentunya dalam agama sebaik-baiknya di dalam pemahaman, sebaik-baiknya dalam mempraktekkan agama, itu sebaik-baiknya. Nah, kemudian akhwat Islam para sahabat juga semua menyuruh generasi setelahnya untuk mengikuti sahabat. Ibnu Battah meriwayatkan dengan sangat yang sahih kepada Abdullah bin Mas'ud di mana beliau berkata, apa kata Ibnu Mas'ud? Maka minkum mustannan yastanni biman qad mat. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum abarun nasi quluban wa amakum ilman wa aqallu takalluba. Siapa di antara kalian yang ingin mengambil suri dan ambil dari orang yang sudah mati, itu mereka para sahabat karena mereka orang yang paling dalam ilmunya, yang paling baik hatinya, orang yang paling ringan bebannya, wa aqwamuhum hadiah dan yang paling lurus petunjuknya. Di sini Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa kita hendaknya mengikuti pemahaman siapa? Ibnu Abbas ketika berdialog dengan orang-orang Khawarij. Waktu itu Ibnu Abbas datang kepada orang-orang Khawarij yang sedang berkumpul di Hadrah Kemudian Ibnu Abbas berkata Assalamualaikum Tapi mereka tidak mau membalas salam Ibnu Abbas Karena mereka menganggap Ibnu Abbas kafir Apa kata mereka? Marhaban bibni ammi Rasulillah Selamat datang wahai paman anak paman Rasulullah Majid tabih Ada apa kamu datang kemari? Kata Ibnu Abbas Jitukum min inggi ashabi Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam wa alaihim unzilal Quran wa hum a'lamun nasi bin. Ya, aku datang dari sisi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka lah Al-Qur'an turun dan mereka lah yang paling paham tentang Al-Qur'an dari kalian. Dan aku tidak melihat di antara kalian ada yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Ibnu Abbas berdalil dengan pemahaman para sahabat. Hudzaifah bin Yaman berkata, "Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat jangan kalian lakukan. Niat Hudzaifah berujar dengan pendapat Imam yang empat, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahkan madhab yang kelima apa? Hadar Zohiri semua sepakat untuk rujuk kepada pemahaman sahabat. Imam Malik berkata, "Lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bi awaluha Tidak akan beres umat Islam ini urusannya kecuali yang membereskan urusan generasi pertamanya. Siapa itu? Abu Hanifah berkata, "Idza ja'ana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal 'ain." وإذا جاءنا عن an sahabati الله sallallahu alaihi wasallam وسلم فعلى wal 'ain. Apabila datang dari Rasulullah maka harus di atas kepala dan mata harus diterima. Dan apabila datang dari sahabat Rasulullah maka harus di atas kepala dan mata harus diterima. Subhanallah ya. Abu Hanifah mengatakan kalau datang dari Rasulullah harus diterima dan kalau datang dari sahabat juga harus diterima. Apalagi Imam Syafi'i, Beliau yang paling kokoh menetapkan tentang madhab syafi'i para sahabat wajibnya berpegang kepada pemahaman para sahabat. Ketika beliau ya dalam riwayat Arabi bin Sulaiman dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in ketika beliau memuji para sahabat apa kata Imam Syafi'i wahum fawqana dan para sahabat itu di atas kita kita di sini siapa bukan antum kita di sini maksudnya Imam Syafi'i. Kalau kita, kalau kita kita mah ilmunya nggak sampai segini Imam Syafi'i. Wa fawqana dan para sahabat itu di atas kita. Fi kulli ilmin wajtihadin wa wara'in wastimbatin. Ya, pada setiap ilmu, pada setiap ijtihad, pada setiap wara, pada setiap istimbat. Para sahabat di atas kita, kata Imam Syafi'i rahimahullah wa ara'uhum lana ahmad dan pendapat mereka lebih terpuji buat kita wa aulalana indana min ara'ina li anfusina dan lebih layak kita ikuti dari pendapat kita sendiri siapa yang mengatakan itu Syafi'i rahimahullah dia tegas mengatakan bahwa pendapat sahabat lebih ter terpuji bahkan lebih layak kita ikuti daripada pendapat kita Lalu beliau berkata, <coughs> ya, apabila para sahabat bersepakat, maka itu hujah kata beliau. Dan apabila ada seorang sahabat berpendapat dan tidak ada satupun sahabat lain yang menyelisihinya, fahuwa aidan hujah, maka itu pun juga hujah indana. Sampai begitu Imam Syafi'i rahimahullah dalam menetapkan pokok madhab beliau. ya, Imam Ahmad demikian pula dan kitab beliau yang masyhur yang berjudul Aslus Sunnah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Min usul sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok sunnah di sisi kami itu berpegang kepada apa? berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hazm dalam kitab beliau Al-Ihkam memberikan pasal khusus mengenai keutamaan para sahabat dan wajibnya rujuk kepada pemahaman para sahabat. Iya. Makanya dari itu Al-Imam Al-Barbahari yang wafat pada tahun 327 Hijriah dalam kitab beliau yang disebut dengan Syarhus Sunnah. Apa kata beliau? Ilamu anna al-islama wa sunnah wa sunnatu islam Ketahuilah Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. azan. Baik azan dulu silakan Bapak. Baik kita lanjutkan. Kata Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah. I'lamu anna al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiya islam Ketahuilah Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Walayakumu yaqumu ahaduhuma illa bil akhar di mana salah satunya tidak akan tegak kecuali dengan yang lainnya. Faminas sunnah kiluzuhul jamaah. Dan termasuk sunnah adalah berpegang kepada al jamaah. Lalu beliau berkata, wal asas alladhi tubna alaiha alaiha al jamaah. Asas atau pokok yang dibangun di atasnya al jamaah hum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahum ahlu sunnati wal jamaah. Mereka adalah para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam dan mereka lah yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Amal lam yakut anhum kata beliau. Siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat, fakat dhalla wabtada'a pasti sesat dan berbuat ya. Jelas kok. Bukankah para sahabat yang langsung menyaksikan Al-Quran Bukankah para sahabat yang langsung melihat bagaimana ibadah Rasulullah? Bukankah para sahabat yang langsung mendengar penafsiran Rasulullah dari ya, dari mulut suci beliau yang mulia? Ya, maka tentu beliau mereka para sahabat yang paling tahu tentang pemahaman Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Kemudian pokok selanjutnya bahwa Ahlussunnah wal Jamaah merujuk para ulama dan mencintai mereka. Namun, mereka meyakini bahwa ulama bukanlah orang yang maksum yang lepas dari kesalahan. kesalahan. Ya. Mereka menghormati ulama bukan berarti mereka mengkutuskan ulama. Mereka tidak pernah fanatik kepada ulama manapun juga fanatik mereka hanya kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita tekankan, Pak. Karena kita lihat masyarakat terkadang fanatik terhadap organisasi, fanatik terhadap guru ataupun yang lainnya kuat sekali. Apalagi saya mendengar di kelompok ini terkenal dengan tuan guru tuan gurunya kan yang begitu masyarakat sangat fanatik dengan tuan gurunya. Kata tuan gurunya A, A. Kata tuan gurunya B, B. Ya. Apa seperti itu yang diajarkan oleh Islam? Jelas bukan seperti itu. Islam mengajarkan kita fanatik kita hanya kepada Allah dan bukan berarti kita melecehkan ulama tidak. Kaum muslimin Pak, terhadap ulama terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama terlalu mengkutuskan ulama seakan-akan ulama itu sejajar dengan nabi seakan-akan ulama itu nggak salah nggak pernah salah sudah ini juga jelas sesuatu yang tidak diperkenankan ada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Baihaqi dan Al-Hakim dan Mustadraknya Baihaqi dan Syu'abul Iman dengan sanad yang sahih dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As di mana ia berkata Inna min asyratis sa'ah Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat ya an yurfal asyrar dimuliakan orang yang buruk ya wa al akhyar akan dihina orang-orang yang saleh wa yadhhar al qaul akan muncul ucapan kelihayan dalam berbicara wa amal tapi amal dikunci wa yuqra fil bil matna dan akan dibacakan pada suatu kaum al matna laisa minhum man yunkiruha wala man ternyata tidak ada yang berat yang berani mengingkari atau merubahnya tidak ada yang berani mengkritiknya lalu ditanyakan mal matna apa itu al matna Beliau menjawab, Makuti siwa kita bila yang dijadikan panduan selain kita Allah. Lihat Rasulullah mengabarkan di antara tanda hari kiamat nanti akan dibacakan al Apa itu? Semua panduan-panduan selain kitab kitab Allah. Ternyata tidak ada yang berani mengkritik, tidak ada yang berani merubah. Seakan-akan itu sebuah kebenaran yang harus diterima, Ya. Terkadang Pak, setiap kelompok mempunyai buku panduan yang harus diikuti oleh anggota-anggotanya dan tidak boleh diselisihi. Ini yang disebut dengan al-matna yang dijadikan panduan selain kitab kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, Pak. Mereka terlalu berlebihan terhadap ulama. Yang kedua, mereka yang melecehkan ulama. Udah cukup Al-Quran dan Hadis, nggak butuh kita pemahaman ulama. Saya juga bisa kok memahami. Seakan-akan dia bisa jajarkan dirinya dengan para ulama. Ini pun juga kesalahan. Emangnya antum mau mempelajari Al-Quran dan Hadis sudah menguasai bahasa Arab, sudah menguasai usul fikih, sudah menguasai ilmu-ilmu alatnya, Ya, akhi, untuk istimbat memahami Al-Quran dan hadis itu butuh ilmu alat, ya, akhi. Ya. Makanya ketika Al-Hafidh Ibnu Hajar mengkritik orang-orang yang beristihad padahal belum sampai kepada derajat istihad, belum menguasai ilmu-ilmu alatnya, apa kata beliau? فَكَيْفَ yatiru walamma yurayish. Bagaimana burung itu akan terbang sementara bulunya saja belum tumbuh? Ya, kalau kelepek ya tuh. Demikian pula bagaimana seseorang mau beristimbat sementara ia tidak memiliki ilmu-ilmu ilmu-ilmu alat bahaya pak. Wah langsung ambil Google maram sendiri. Iya. Wah menurut saya, waduh sudah menurut saya susah. Walau merujuk ulama, bagaimana pendapat ulama dalam hal ini? Tapi apa yang terjadi Pak? Dia merasa ujub dan bangga seakan-akan dirinya sejajar dengan siapa? ulama. Oh, ya. Wah, kalau sudah seperti ini susah. Iya. Yang benar apa tengah-tengah? Kita butuh ulama. Kita membutuhkan ulama untuk mem memahami Al-Quran dan hadis. Tapi kita menganggap ulama bukan maksum. Kita lihat siapa ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis kita ambil. Dan siapa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis kita tinggalkan. Bukan berarti kita tidak menghormati ulama tersebut. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah ketika menetapkan permasalahan ini beliau berkata, apabila para sahabat berselisih menjadi dua pendapat, maka tidak boleh kita membuat pendapat yang ketiga. Kalau para sahabat berselisih menjadi tiga pendapat, maka kita tidak boleh membuat pendapat yang keempat. Kenapa? Karena kalau kita membuat pendapat yang keempat, berarti kita sudah keluar dari ijma para sahabat. Di sini dia menetapkan tapi penting sekali kita untuk merujuk pemahaman para ulama, para ulama, terutama para ulama dari kalangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukankah ulama itu seperti bintang dan fungsi bintang itu apa? Penunjuknya jalan. Iya. Fungsi bintang itu seperti penunjuk jalan. Kalau kita mau pergi ke Mekah butuh kompas bintang itu. Kalau sudah sampai Mekah dan lihat Ka'bah udah nggak butuh lagi. Maksudnya kita butuh ulama untuk apa? Membimbing kita memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi. Tapi kalau kita sudah dapat dalilnya, jelas, maka kalau ada pendapat ulama yang bertabrakan dengan hadis ini, tidak bisa kita terima. Tidak bisa. Kenapa? Karena dalil harus kita dahulukan daripada pendapat siapapun juga. Makanya lihat para sahabat tidak pernah fanatik kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, tidak. Ini dia Ibnu Abbas. Waktu itu Ibnu Abbas sedang menetapkan tentang wajibnya haji tamatuk bahwasanya haji tamatuk itu yang harus dilakukan. Lalu Ibnu Abbas membawakan hadis-hadis Nabi SAW tentang haji tamatuk. Jadi ya, antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Lawis takbal, lawis takbal tu min amri mastadbartu." Ya, wala masuk tul hadiah, walaja wajah walajal tuha umrah. Ya, kalau aku masih ada kesempatan sebetulnya aku tidak ingin membawa hewan haji. Aku akan bawa aku ingin jadikan umroh saja. Maksudnya Rasulullah lebih memilih haji tamat tamat tuh. Lalu ada hadirin berkata, wahai Ibnu Abbas, bukankah Abu Bakar dan Umar mereka lebih memilih haji ifrad? Apa kata Ibnu Abbas? Ya, gitu kata Ibnu Abbas, yusiku antan zila alaikum minas sama. Hampir-hampir batu turun kepada kalian dari langit. Aku sampaikan sabda Rasulullah, kalian malah menyampaikan perkataan Abu Bakar dan Umar. Apakah kalian kira Abu Bakar dan Umar sejajar dengan Rasulullah? Ibnu Umar ternyata pendapatnya sepakat dengan Ibnu Abbas tentang masalah haji tamatu. Ketika disebut dikatakan kepada Ibnu Umar, tapi bapakmu Umar tidak setuju dengan Anda. Apa kata Ibnu Umar? Apakah bapakku yang harus di, lebih diikuti atau Rasulullah? Demikian para sahabat ya. Iya. Maka ini subhanallah sebuah manhaj yang agung. Maka ya akhi, kita dalam memahami agama jangan terlalu sempit, Pak. Hanya sebatas pada organisasi tertentu saja ataupun kelompok tertentu saja. Dunia ini nggak sesempit kontainer, Pak. Ya ilmu agama ini luas sekali. Yang rujukan kita Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan para ulama telah mensyarah hadis-hadis dalam kitab-kitab mereka. Itu penting kita merujuk supaya kita betul-betul di atas pemahaman yang yang sahih. Allah saya utamakan pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan dulu ya. Sebab kalau yang tidak sesuai saya jawab terlalu melebar kemana-mana jadinya. Sering di masyarakat kita dengar Ustadz dalil mereka kebanyakan mengatakan bahwa tidak mungkinlah ulama mengajarkan kita ilmu yang salah dalam agama Apakah ini bisa jadi sesuatu pegangan Ustaz? Kita katakan Pak, betul sekali. Kalau memang ulama itu tersebut memang orang yang jujur dan amanah, gak mungkinlah ulama itu mengajarkan kepada kita apa? Hah? Kesesatan. Tapi apakah kamu kira ulama itu menguasai seluruh ilmu? ada satupun ulama yang mengatakan saya sudah menguasai seluruh ilmu. Terkadang ada ulama yang sampai kepadanya hadis, yang satu lagi belum sampai kepadanya hadis. Makanya Syekhul Islam ketika menyebutkan kenapa sampai ulama terjadi perselisihan pendapat, beliau menyebutkan 10 sebab kenapa mereka berselisih. Di antaranya yang pertama, bahwa dalil pengetahuan para ulama terhadap dalil berbeda-beda. Terkadang yang satu sampai kepadanya hadis, yang satu lagi tidak sampai kepadanya apa? Hadis bisa terjadi, bisa. Kenapa tidak? Pengetahuan ulama dalam mempelajari atau menguasai hadis berbeda-beda. Antum tahu Imam Ahmad hafal hadis berapa ribu? Seribu kali seribu Berapa itu? Seribu. Imam Bukhari hafal tujuh ratus ribu dan hafalan para ulama dan pengetahuan terhadap hadis mereka itu berbeda-beda. Makanya tidak aneh bisa jadi yang satu sampai kepadanya hadis, yang satu belum sampai padanya hadis. Mungkin si ulama ini betul niatnya baik, dia tidak ingin mengajarkan kesesatan, tapi karena adanya hadis atau dalil yang belum sampai kepada dia, akhirnya ia berpendapat bisa saja bertabrakan dengan dan bukan karena dia ingin menentang dalil, bukan. Tapi manusia kan pengetahuannya berbeda. Beda. Nah kalau misalnya pendapat ulama ini bertabrakan dengan hadis lain yang ia tidak tahu, mana yang harus kita dahulukan? Tentu hadis, Pak. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang Pak, Al-Khattabi menyelisih pendapat Imam Syafi'i dalam 119 permasalahan. Apa pernah Al-Khattabi berkata, nggak mungkin Imam Syafi'i mengajarkan kesesatan? Jadi saya ngikutin Imam Syafi'i aja lah. Nah, Bapak Tobi memandang ada pendapat lain yang lebih kuat karena didukung oleh dalil yang lebih kuat. Maka dari itu ya pendapat seperti ini, ya, perkataan seperti ini mengatakan gak mungkin lah ulama mengajarkan kita ilmu yang salah. Kita katakan akhi, ah, emangnya ulama antum itu maksum ya kayak nabi, gak mungkin salah. Siapa ya ulama yang mengatakan bahwa dirinya nggak pernah salah kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Imam Syafi'i saja tidak mengatakan saya tidak pernah salah sih tapi apa kata Imam Syafi'i kalau kalian dapatkan dalam kitabku yang bertabrakan dengan hadis yang harus kalian ambil tuh hadis buang pendapatku jauh-jauh itu kata Imam Syafi'i maka dari itu ya, ya jangan apa namanya kita anggap ulama itu pasti benar atau maksum apa namanya uh, ulama itu suci dari kesalahan nggak mungkin iya yang namanya ulama manusia biasa bisa jadi benar bisa jadi apa salah ya para ulama pun juga pengetahuannya berbeda beda bertingkat-tingkat maka kita lihat mana yang sesuai dengan dalil itu yang kita ambil dan mana yang tidak sesuai dengan dalil itu yang kita tinggalkan. Iya. Apakah boleh menggali ilmu agama pada sembarangan ulama? Akhi, antum kalau belajar ilmu komputer sama orang yang nggak lulus kursus komputer mau nggak? Mau kan? Kalau antum belajar ilmu kedokteran sama petani mau nggak? Gak mau kan? Dan masalah dunia saja itu nggak mau belajar sama orang yang nggak ahli. Masa masalah agama kita maunya belajar sembarang orang? Nggak bisa, Kalau cuma pintar ngomong, semua bisa. Anak kecil pun bisa ikut pildacil, Pak. Iya. Makanya Pak, Dalam menuntut ilmu agama itu harus kepada siapa? Ahlinya. Makanya kata Imam Nawawi ya, Pak. ولا ينبغي لطالب ilmi tidak layak bagi seorang penuntut ilmu untuk mengambil ilmu kecuali dari orang yang telah sempurna keahliannya sudah ahli Pak kalau antum belajar hadis dari orang yang betul-betul ahli dalam ilmu hadis kalau antum belajar fikih tak ya duduk kepada orang yang memang betul-betul ahli dalam ilmu fikih Nah ini yang kedua belajarlah dari ulama atau seorang ustadz yang memang akidah dan manhajnya lurus. Sebagaimana Ibnu Umar berkata, dinak, dinak, fa inna ma huwa damuk wa lahmuk. Agamamu jagalah, agamamu jagalah. Ia adalah darah dan dagingmu. Khud anil ladina istaqamu wa la ta'khud anil ladina ma'alu ambil dari orang yang lurus manhaj akidahnya dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Jangan diambil. Kalau ada orang berkata, tapi kan Ustaz untuk ilmu sama siapa saja. Ya, bahkan Ali bin Abi Thalib berkata, ya, lihat kepada yang ia ucapkan dan jangan kamu lihat kepada siapa yang mengucapkan. Ah. Kaidah menerima kebenaran, menerima nasihat beda dengan kaidah duduk bersimpuh menuntut ilmu. Kalau kita dinasihatin oleh maling, eh kamu jangan maling ya, terima. Kalau ada setan datang ke kita dan berkata, baca ayat kursi sebelum tidur ya, terima. Kenapa jelas itu merupakan kebenaran ya tidak? Karena iya. Abu Hurairah diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga makanan zakat kita. Malam itu kedatangan maling, Pak. Ditangkap oleh Abu Pokoknya maling ini minta dikasihani. Tolonglah saya, saya ini miskin, banyak anak. Pokoknya Abu Hurairah iba dilepaskan. Pagi harinya Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, "Ma fa'alta bi ma fa'alta bi asirikal bari'ah?" Hai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu, tawananmu tadi malam? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia minta dikasihani, katanya dia miskin, aku iba kepada ya. Kata Rasulullah, nanti malam dia bakal datang lagi. Malam itu Abu Hurairah berjaga, ternyata datang dan curi. Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Akhirnya dia minta dikasihani lagi dengan alasan dia miskin. Akhirnya Abu Hurairah iba juga kasihan dilepaskan. Rasulullah pagi harinya bertanya, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu tadi malam? Kata Abu Hurairah dia ya minta dikasihani ya Rasulullah. Atau Rasulullah nanti malam bakalan datang lagi. Kali ini Abu Hurairah berniat tidak akan melepaskan. Malam itu dia berjaga, ternyata benar datang. Dipegang oleh Abu Hurairah. Lalu orang ini berkata, Hai Abu Hurairah, Maukah aku ajarkan kepada kamu bacaan? Kalau kamu baca, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi. Apa itu kata beliau? Baca ayat kursi sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi. Makanya orang itu dilepaskan Abu Di pagi harinya Abu Hurairah nanya, "Ya Rasulullah, dia mengklaim katanya, kalau saya baca ayat kursi sebelum tidur, saya akan terlindung dari setan ya sampai subuh." Apa kata Rasulullah? Sodaqaka wa huwa Kali ini dia jujur walaupun dia tukang dusta. Kamu tahu ayat Hurairah siapa yang tiga hari ketiga malam berturut-turut datang itu? Enggak, itu setan. Setan ngasih nasihat kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah baca ayat kursi sebelum tidur. Niscaya kamu akan terlindung dari setan sampai subuh. Kata Rasulullah Kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Tapi apa Rasulullah menyuruh Abu Hurairah untuk belajar sama setan? Entah kan? Iya. Ini menunjukkan beda, Pak. Menerima nasihat dari siapapun kalau nasihat itu benar kita terima. Tapi kalau untuk bersimpul untuk ilmu harus kepada ahlinya, Pak. Harus kepada mereka yang betul-betul lurus akidah dan manhajnya nggak bisa sembarangan. Ya. Nah ini akal Islam azani ya Allah wa ya? Apa yang dimaksud dengan manhaj salaf? Salaf itu kelompok siapa? Salaf Pak secara bahasa artinya yang terdahulu. Rasulullah bersabda kepada Fatimah dan sini dia diriwayatkan Nasai dalam sunannya. Apa kata Rasulullah kepada Fatimah? Khairus salaf ana laki sebaik-baiknya salat untukmu adalah aku. Lihat Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya salat untukmu adalah aku. Berarti salat di sini maksudnya apa? Pendahulu. Iya. Adapun secara istilah, salaf itu dimutlakan untuk tiga generasi yang utama. Sahabat, tabi'in, Tabi'un Siapa yang mendefinisikan salaf tiga, tiga generasi yang utama? Imam Ghazali di mana beliau ketika mendefinisikan kata salaf beliau berkata hum al-qurunu thalathatul mufaddalah mereka adalah tiga generasi yang utama yang utama itu kata Imam Ghazali ketika menafsirkan makna salaf Demikian pula Imam Al-Baijuri dalam kitab Jauharul Tauhid. Ya. Beliau mengatakan salakum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama bersepakat makna salaf itu artinya generasi sahabat, tabiin dan tabiut. Nah sekarang kalau ada orang mengaku dirinya salafi, saya salafi, apa maksudnya dia? Kalau yang dimaksud dia bahwasanya saya ini akidah saya sudah sama dengan salaf, ibadah saya sudah sama dengan salaf, kayaknya nggak mungkin. Sebab keimanan kita nggak mungkin sama dengan ibadah kita tidak mungkin dengan sama, tapi kita berusaha untuk mengikuti jejak kaki mereka. Kita berusaha untuk mengikuti jejak kaki siapa? Mereka. Salafi, nah ada yaknya. Salah fi I-nya itu disebut dalam bahasa Arab yaun unisbah penisbatan. Contohnya, antum orang Indonesia, bahasa Arabnya apa? Indonesi. Antum orang Arab, Arabi. Antum pengikut salaf, saya nisbatkan diri saya kepada salaf, salafi. Nah sekarang menisbatkan diri kepada salaf boleh nggak, Pak? Boleh. Ya boleh dong, Pak. Ya saya mau tanya, kalau antum menisbatkan kepada sebuah organisasi, boleh nggak? Di Indonesia ini banyak organisasi, masing-masing menisbatkan diri kepada organisasi. Organisasi, organisasi itu pastilah pak sesuai dengan pendirinya masing-masing. Nah sekarang pak pendiri organisasi itu lebih mulia mana dengan salam? Salam itu siapa? Sahabat, tabiin, Tabiun nah, tabiin. Saya mau tanya, Berarti lebih berhak mana kita menikmatkan diri kepada sahabat atau kepada pendiri organisasi? Ya lebih baik kepada sahabat dong, karena mereka sudah dapat jaminan dari Allah dan Rasulnya. Iya. Tapi Pak, apakah setiap orang yang mengaku dirinya salafi pasti salah? Akidahnya belum tentu. Tukang ngebom nomor satu Indonesia ngaku dirinya salafi kok. Siapa itu? Imam Samudro. Dia mengaku dirinya salafi kan? Bahkan yang ses, yang mendukung pemikiran pemboman itu dari para teroris, ya, mereka mengaku dirinya juga salafi. Bahkan menurut mereka kita kita yang mengaku salafi itu salafi palsu, salafi. Ya, subhanallah. Ya kita katakan, Afi, Sebagaimana seluruh kelompok pun mengaku dirinya alusunah wal jamaah. Tapi apakah setiap orang yang mengaku dirinya alusunah disebut alusunah? Belum tentu. Orang Syiah mengaku dirinya alusunah nggak bang? Mengaku. Tapi apakah dia disebut alusunah? Tidak bisa. Maka setiap orang yang mengatakan saya alusunah, tiba-tiba langsung kita katakan alusunah belum tentu. Karena alusunah itu adalah akidah dan manhaj bukan sebatas penamaan diri. Demikian pula salafi sama dengan halus sunnah. Dia adalah akidah dan manhaj. Siapa mereka? Para sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Siapa yang akidahnya sama dengan mereka? Insya Allah dia sebagai pengikut salaf. Tapi siapa yang akidah mereka dan manhajnya tidak sama, walaupun dia ngaku-ngaku dirinya salafi, tetap tidak dianggap sebagai salafi. Tapi Pak Salafi di Indonesia ini seakan-akan namanya menakutkan karena ya begitulah ya identik dengan terorisme dan yang lainnya. Allah subhanahu wa taala. Padahal lafaz salaf itu sudah diucapkan oleh para ulama terdahulu, Pak. Imam ad zahabi ketika men, apa, menyebutkan biografi Al-Imam Ad-Darqutni. Apa kata Imam ad zahabi Lam yakhudhir rajul fi ilmil kalam Ad-Dar tidak pernah yang mempelajari ilmu kalam. Balkana salafiyan. Ia seorang salafi. Siapa itu? Imam Ad-Dar Siapa yang mengatakan? Imam Ad-Dahabi dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala. Iya. Makanya kata salam itu sudah diucapkan oleh bahkan oleh para ulama tabi'in. Kata salam itu sudah diucapkan oleh mereka. Nah ini akal Islam azani Allah Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu firman Allah Bahasa yang mudah dimengerti kalimat atau ucapan Allah Yang ingin saya tanyakan di sini Dari mana kita bisa mengetahui bahwa Al-Quran itu firman Allah Mohon penjelasannya Ustaz Karena Allah sendiri mengatakan begitu dalam Al-Quran Antum buka dan berat At-Taubah Allah berfirman apa? Hatta yasma'a kalam Allah sampai ia mendengar kalam Allah. Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini kalam Allah. Iya. Maka ya akan Islam azani Allah wa Al-Quran ini jelas kalam Allah dengan kesepakatan para ulama. Firman-firman Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Buktinya, bahwa Al-Quran tidak pernah berubah sampai hari kiamat. Karena apa? Karena itu kalam Allah dan Allah yang menjaminnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikr dan kamilah yang akan menjaganya buktinya lagi Pak mukjizat-mukjizat Al-Qur'an tak pernah ada henti-hentinya sampai hari ini ya bahkan janji-janji Al-Qur'an pasti benar Kalaulah itu bukan firman Allah tapi firman manusia atau perkataan manusia, pasti banyak kebatilan di dalamnya. Makanya Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilatan katsira." Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Qur'an? Kalaulah Al-Quran bukan berasal dari Allah, pasti mereka akan mendapatkan perselisihan dan pertentangan yang banyak dalam Al-Quran. Ya. Makanya ya akal Islam Azan ya Allah aneh kalau dia mengatakan kalau antum berkata dari mana kita tahu itu firman Allah? Allah Allah sendiri yang mengabarkan. Ya. Yang kedua para ulama semua bersepakat dengan sanad-sanad yang sahih ya meriwayatkan tentang kiroat-kiroat yang berasal dari Rasulullah SAW dan itu adalah firman Allah. Ya. Maka dari itu ya akal Islam Azan yang Allah Sesungguhnya kebenaran Al-Quran sudah sangat jelas di mata kita Ya, dan tidak mungkin orang yang berakal akan berkata Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad SAW. Tapi ini adalah alam kalam ilahi. Allah Allah segera cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.